بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا الحمد لله الذي أنزل إلينا كتابا فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا وحكم ما بيننا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم المعاد أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, yang mendekatkan diri kami kepadamu, dan kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang justru menjauhkan kami darimu. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar setia, Radio dakwah Islamiyah dimanapun anda berada Kasih Allah bersama anda Allah mencintai anda Ridha Allah selalu bersama anda Kapanpun dan dimanapun anda berada Malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji tentang Wadha'ifur rusuli wa muhimmatuhum Tugas yang diemban oleh para rasul Alihimus salatu wassalam Sebenarnya kajian ini dulu sudah pernah kita kaji, tapi insya Allah walaupun sekarang diulangi lagi, akan diperjelas dan diperlengkap lagi insya Allah. Para ulama menyebutkan bahwasannya para rasul mempunyai tugas yang cukup banyak, di antaranya ada tujuh poin. Tujuh poin yang merupakan tugas yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Yang pertama adalah al-balaghul mubin, menyampaikan dengan jelas dan dengan nyata. Para Rasul alaihi wassalatu wassalam adalah merupakan duta-duta Allah kepada hamba-hambanya mereka yang yang mengemban wahyu-wahyu Allah. Karena itu tugas mereka yang paling utama, yang nomor satu adalah menyampaikan amanat yang mereka emban ini kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 67. Ya ayyuhar rusulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu jika kamu tidak melakukan hal itu, maka berarti kamu belum menyampaikan risalahnya. Ayat ini jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan wahyu-wahyu yang diberikan Allah kepada beliau disampaikan kepada umatnya. Kalau beliau tidak menyampaikan, ada yang disembunyikan, berarti belum menyampaikan semuanya. Karena itu menyampaikan ini butuh keberanian. Tidak boleh takut kepada manusia. Menyampaikan kebenaran. Menyampaikan ajaran-ajaran yang dari Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada yang ma'ruf, melarang daripada yang mungkar. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 39. Alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Para nabi dan para rasul itu adalah orang-orang yang menyampaikan risalah-risalah Allah. Mereka takut kepada Allah dan mereka tidak takut kepada seorang pun selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyampaikan ini butuh keberanian. Karena itu para nabi dan para rasul uh, mereka adalah orang-orang yang berani bagi yang mengatakan bahwa Nabi juga tugasnya sama dengan Rasul. Kemudian juga yang dimaksud dengan menyampaikan ini adalah diantaranya membaca, membaca nas-nas, membaca ayat-ayat. Nah, kalau sekarang ini membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadith-hadith Nabi itu namanya menyampaikan. Sebagaimana Allah menjelaskan di dalam surat Al-Ankabut ayat nomor 39. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacakan apa yang diwahyukan kepadamu daripada Alkitab, daripada Al-Qur'an dibacakan. Dibacakan tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi. Dan ini juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 151. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul dari dari dirimu, dari bangsamu, dari jenismu manusia, yang mana tugas Rasul itu adalah membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi. Kemudian di samping menyampaikan, membacakan itu tentu dengan dengan penjelasan-penjelasan, dijelaskan ya, wahyu-wahyu Allah itu dijelaskan. Karena mereka para nabi dan para rasul itu lebih mampu untuk menjelaskan daripada yang lainnya. Para nabi dan para rasul itu lebih tahu tentang apa maksud Allah daripada wahyu itu, tentang makna-maknanya, tentang kandungan-kandungannya dijelaskan. Istilahnya ditafsirkan ya, tafsir dengan tafsir yang benar. Tidak cukup hanya Al-Quran ditafsirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tafsir yang benar dalam hadis dan juga dijelaskan oleh para sahabat. Ya, penjelasan-penjelasan ini perlu. Sebagaimana hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl Ayat nomor 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu az-dzikra yaitu Al-Qur'an supaya kamu jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka supaya mereka berpikir. Jadi Al-Qur'an dijelaskan. Al-Quran ini kan secara global ya. Penjelasannya ada dalam hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian dipahami dengan pemahaman yang benar. Salah satu contoh penjelasan tentang Al-Quran ini adalah eh, seperti firman Allah di surat Al-An'am ayat nomor 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidulmin Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedoliman. Untuk mereka itu adalah keamanan. Mereka mendapat keamanan dan mereka mendapat petunjuk. Di situ ada kata-kata yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kedoliman. Nah, ini dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih. Makna kedoliman ini adalah syirik. Yaitu orang yang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dengan kesyirikan. Jadi para rasul menjelaskan. Alhamdulillah. Yang penting semuanya itu dijelaskan, diterangkan, disampaikan, dibacakan. Mereka mau menerima, Alhamdulillah. Mereka tidak mau menerima, yang penting telah disampaikan dan terus disampaikan. Karena kita para rasul, para nabi dan kita semuanya tidak mampu merubah manusia. Kita hanya mampu menyampaikan. Itulah kemampuan kita. Karena itu Allah mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat nomor 20, "Wa in tawallau fama fa innama 'alaikal balagh." Wa in tawallau fa innama 'alaikal balagh. Jika mereka berpaling, jika mereka tidak mau menerima, jika mereka menolak, maka bagimu hanya menyampaikan saja. Yang penting kamu telah menyampaikan. Ini yang pertama, tugas yang diemban oleh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Menyampaikan dengan jelas dan nyata. Yang kedua, tugas mereka adalah Ad-da'watu ilallah berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdakwah mengajak ini ya, mengajak. Jadi mengajak itu ya datang ke tempat mereka misalnya atau kalau sekarang ini ya ada media-media, semua media dipakai mengajak. Mengajak manusia kepada Allah, bukan mengajak manusia kepada dirinya sendiri bukan mengajak manusia kepada golongannya, bukan mengajak manusia kepada kelompoknya, tapi mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat nomor 36. laqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Yang mana rasul itu berdakwah, mengatakan kepada kaumnya, Sembahlah Allah, ibadalah Allah, dan jauhilah tawud. Jauhilah tawud. Tawud adalah segala sesuatu yang seseorang itu melampaui batas atasnya baik berupa sesembahan atau ketaatan atau berupa pengikutan yang melampaui batas. Kemudian juga di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 25, "Wama arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tiadalah kami mengutus sebelum kamu daripada rasul melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya dia Allah itu Kata Allah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali aku, maka sembahlah aku, ibadalah kepadaku. Jadi para rasul berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Sekali lagi kepada Allah. Bukan mengajak manusia untuk fanatik kepada dirinya, golongannya, kelompoknya, dan semisalnya. Tapi benar-benar Allah. Manusia diajak kepada Allah. Karena itu para rasul selalu mengatakan kepada kaumnya. Sebagaimana di dalam surat Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara itu banyak ayatnya. Di antaranya ayat 108, 136, 144, 150, 163, 179. Para rasul mengatakan, "Ittaqullaha wa ati'un." Bertakwalah kamu kepada Allah Takutlah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi manusia diarahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat para nabi, ya, para rasul itu berusaha maksimal. Nabi Nuh berdakwah luar biasa. 950 tahun siang malam Eh, secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, semua cara, semua sarana ditempuh, ditempuh. Berdakwah mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kaumnya berpaling. Sehingga Nabi Nuh mengatakan sebagaimana di dalam surat Nuh ayat nomor 21. Wa qala Nuhur Rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Dan berkata Nabi Nuh, Wahai Rab, mereka mendurhakai aku. Dan mereka mengikuti apa yang tidak bisa menambah harta dan anak-anak mereka kecuali kerugian saja. Subhanallah. Para nabi dan para rasul mengajak kita untuk masuk ke dalam negara, ke dalam Islam. Di dalam Islam ada syurga dan kita masuk di dalam syurga itu mendapatkan banyak kenikmatan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tugas para Rasul yang nomor dua adalah berdakwah, mengajak manusia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas yang ketiga adalah at-tabshir wal-indar. Memberikan kabar gembira dan peringatan kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa dan peringatan bagi orang-orang yang ingkar. Hal ini sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahf. Suratul Kahfi ayat nomor 56. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundirin dan tiadalah kami mengutus daripada para rasul itu, melainkan sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Yang taat masuk surga, yang durhaka masuk ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran banyak contoh-contohnya bagaimana para Rasul memberikan kabar gembira, bagaimana memberikan peringatan baik uh, duniawi atau ukhrawi. Di antaranya di dalam surat An-Nahl ayat nomor 97 Allah berfirman Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah Barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki ataupun perempuan, dalam keadaan dia itu beriman, maka kami, kata Allah, kami sungguh akan menghidupkannya, memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Ini kabar gembira. Jadi orang beriman, beramal soleh oleh Allah diberi kehidupan yang baik. Diberi hati yang tenang, tentram, penuh dengan keimanan, penuh dengan keyakinan. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Kemudian juga di dalam surat Toha misalnya ayat nomor 123. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Ini kabar gembira. Jadi orang yang mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dia pasti di atas jalan yang lurus dan dia pasti bahagia. Ini kabar gembira. Kemudian juga di dalam surat An-Nur ayat nomor 55. Ini cocok untuk keadaan negara kita dan negara-negara lain. An-Nur ayat 55. Ini kalau kita menginginkan negara yang aman, tentram, damai, adil, sejahtera. Allah berfirman, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبتلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Surat An-Nur ayat nomor 55. Sangat indah. Mari kita baca ini surat An-Nur ayat 55. Kalau kita menginginkan negara yang aman, tentram, damai, penuh dengan keadilan dan kesejahteraan. An-Nur 55. Kata Allah, Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh. Bahwa dia Allah sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Sebagaimana dia Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh dia Allah akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah dia ridhoi. Dan dia Allah benar-benar mengubah keadaan mereka setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Yaitu syaratnya mereka tetap beribadah kepadaku dan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang fasik. Ini kalau kita kaji panjang ayat ini. Di sini kalau kita mau meringkasnya, Allah memberikan tiga janji. Yang pertama-tama Allah berjanji akan akan menjadikan kita berkuasa di muka bumi. Yang kedua, Allah berjanji akan menegakkan agama Islam di muka bumi. Yang ketiga, Allah memberikan keamanan sehingga tidak ada lagi ketakutan. Tiga janji Allah. Namun agar supaya kita bisa mendapatkan janji Allah itu, agar janji-janji Allah itu terrealisasikan, maka ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama adalah beriman. Syarat yang kedua adalah beramal soleh. Syarat yang ketiga adalah beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah. Syarat yang keempat adalah tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Syarat yang kelima adalah tidak kufur, tidak kufur. Artinya selalu bersyukur. Syarat yang keenam adalah tidak fasik, tidak melakukan penyelewengan-penyelewengan dan penimpangan-penimpangan. Ini adalah kabar gembira yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Demikian pula Allah menceritakan tentang para nabi dan para rasul itu ketika memberikan peringatan. Seperti di dalam surah Toha ayat nomor 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Sempit di dunia, sempit di alam kubur, dan juga sempit di akhirat nanti. Sumpah, karena menyimpang dari Al-Quran. Kemudian juga ada pula peringatan yang dibawa oleh para rasul sekaligus kabar gembira di dalam surat An-Nisa ayat nomor 13 dan 14. Digabung dua-duanya. Di antara metode Al-Qur'an itu adalah selalu menggandeng antara al-khauf war raja, antara takut dan harapan. Al-Quran selalu menyebutkan ayat-ayat yang menakutkan itu selalu disertai dengan ayat-ayat yang menyenangkan. Ayat-ayat adab selalu ada ayat rahmat. Ayat rahmat selalu ada ayat adab. Sehingga terkumpul dalam diri kita dua hal itu. Tidak tidak berat sebelah. Karena kalau ayatnya ayat adab saja nanti orang putus asa. Kalau ayatnya rahmat saja nanti orang itu sembrono. Jadi dua-duanya seimbang antara takut dan berharap. An-Nisa 13-14 Allah berfirman, ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين Para siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Pasti Allah memasukkannya ke dalam syurga-syurga. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah kesuksesan yang besar. Itulah namanya sukses. Sementara barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. nya melanggar batasan-batasan Allah, pasti Allah memasukkannya ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Untuk dia di neraka itu adab yang menghinakan. Kemudian juga kalau kita membaca di dalam surat Al-Waqi'ah terutama ya. Al-Waqi'ah itu paling banyak. Di dalam surat Al-Waqi'ah itu paling banyak eh, ayat-ayat uh, berupa kabar gembira atau peringatan surat Al-Waqiah. Misalnya di ayat ya mulai dari ayat nomor 15 sampai ayat nomor ke 56. Itu semuanya penuh dengan uh, kabar gembira sekaligus juga ancaman-ancaman. Allah berfirman di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala ala sururim mawdu'ah atau Allah membagi manusia menjadi tiga wa kuntum azwajan thalatha tiga golongan yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala keadaan yang bakal terjadi nanti hari kiamat fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين Tiga golongan itu yaitu adalah golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu ahli syurga. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu ahli ahli neraka. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk ke dalam syurga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan. Sebagian sebagian besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian. Kebanyakan dari orang-orang dahulu yang termasuk dari kalangan as sabikun as-sabiqun. Lalu oleh Allah diperinci kenikmatan-kenikmatan yang bakal mereka dapatkan. Ala sururim mauduna. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Muttaki'ina aliha mutaqabilin. Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan. Ini gambaran kedamaian, ketenangan, dan ketentraman. Yatufu alihim wildanum mukhalladun mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. Itu adalah pembantunya. Pembantunya anak-anak muda ganteng-ganteng. Cakep-cakep luar biasa. Biakwa wa abariqa wa ka'sim min ma'in. La yusatta'una anha wa la yunzifun. Pembantu-pembantu yang muda-muda, yang cakep-cakep itu membawa gelas membawa cerek dan seloki berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Namun minuman itu tidak menyebabkan kepala pening dan tidak pula menyebabkan mabuk. Jadi minum arak, minum khomer. Tapi khomer tidak membuat kepala pening, tidak membuat mabuk. Wafakihatim mimma yatakhayyarun dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Kepingin buah apa saja langsung datang, tidak menunggu musim. Walahmi tayrim mimma yashtahun. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan, daging burung. Termasuk di dalamnya adalah daging ayam. Kepingin daging apa saja datang di sana. Wahurun in ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'am bima kanu ya'malun dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah laksana mutiara yang tersimpan baik subhanallah bidadari-bidadari bagaimana dengan orang perempuan mereka juga mendapatkan yang menyenangkan mereka yang penting adalah masuk ke dalam syurga dulu semuanya senang orang laki senang orang perempuan juga senang semuanya senang Allah tidak pilih kasih. Semuanya mendapatkan kenikmatan. Karena itu Allah mengatakan, Jaza'am bima kanu ya'malun. Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Di dunia ini payah, capek, ibadah. Dan nanti setelah mati baru istirahat. Kematian adalah istirahat seorang mukmin. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما Di surga itu mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. Tidak ada ghibah, tidak ada orang mengadakan Ah, ngerasani orang lain, mengumpat orang lain, mencaci maki orang lain, namimah adu domba. Tidak ada iri dengki, tidak ada hasut, semuanya tidak ada. Yang ada di sana adalah ucapan salam, salam sejahtera. Salam sejahtera atas kalian semuanya, damai, nikmat. Wa ashabul yamin, ma ashabul yamin. Itu tadi adalah golongan yang pertama as-sabiqun as-sabiqun, kebanyakan orang-orang dahulu. Kemudian sekarang ini adalah golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu ahli syurga. Bagaimana keadaan golongan kanan itu? Fi sidrim makhdud, wa talhim mandud, wa zillim mamdud, wa ma'im maskub, wa fakihatin kathirah, لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة mereka golongan kanan itu berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang, yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus. dan buah-buahan yang banyak yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Masya Allah. Semua ini adalah gambaran kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah, kesejahteraan. Inna ansha'nahunna insya'a. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين Kemudian kata Allah, kami menciptakan mereka secara langsung, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Maksudnya di sini perempuan-perempuan yang masuk ke dalam surga itu oleh Allah dijadikan perawan, gadis terus. Dijadikan muda usianya dan menjadi gadis terus. Kemudian kata Allah, untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Ini juga umum ya, orang dahulu atau orang kemudian banyak yang golongan kanan. Tapi kalau as sabikun as kebanyakan orang-orang terdahulu. Orang belakangan sedikit. Karena mereka amat dahsyat luar biasa amalnya. Kalau kita ini alhamdulillah bisa masuk ke dalam syurga. Walaupun kita juga berharap kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita syurga firdaus. Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita kalau minta syurga mintalah firdaus. Ida sa'altumullah al-jannah fas'alul firdaus. Kalau kamu minta kepada Allah syurga, kamu minta syurga Firdaus. Syurga yang paling tinggi, paling mewah. Dan dari syurga Firdaus itu memancar air-air sungai ke syurga-syurga yang lainnya. Kemudian setelah uh, setelah kabar gembira, maka sekarang ancaman. Nah ini agak menakutkan, tapi juga perlu dibaca. Wa ashabu shimal lima ashabu shimal kata Allah. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Mereka adalah ahli neraka. Fi mumi wa Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih. Ya Allah, golongan kiri ini ahli neraka. Angin yang panas dan air yang mendidih digodok di air yang mendidih. Anginnya panas. Kalau kita di negara yang ada musim panasnya seperti di Saudi Arabia ya, di Mekah, di Madinah, itu kalau musim panas sampai 50 derajat Celcius. Kita kena anginnya saja rasanya panas sekali. Apalagi ini panasnya neraka. 70 kali lipat dari panasnya api dunia yang paling panas. Golongan kiri digodok di air yang mendidih wadillim yahmum. Dan naungan asap yang hitam. Ini gambaran seperti kebakaran. Dia diliputi oleh asap yang hitam. Api yang sangat panas. Enggak bisa apa-apa di sana. La baridin wala karim. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Bagaimana mungkin sejuk, bagaimana mungkin menyenangkan keadaan yang seperti itu. Kenapa mereka masuk ke dalam neraka? Kenapa mereka dibakar di neraka? Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yaitu mereka dahulu di dunia, hidup bermewah-mewah. Wa kanu yusirruna 'alal hithil 'azim. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Wa kanu yaqulun, "A mitna wa kunna turaba wa 'idama a inna lamab'utsun aw aba'una al-awwalun dan mereka berkata apabila kami sudah mati menjadi tanah dan tulang belulang apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula jadi mereka adalah orang-orang kafir enggak percaya tidak percaya dengan hari kebangkitan Padahal terlalu banyak contoh-contoh hari kebangkitan. Di dalam Al-Quran banyak contohnya. Orang-orang mati dihidupkan kembali. Ada yang ditidurkan oleh Allah, ada yang dimatikan oleh Allah. 309 tahun, 100 tahun, dan yang lainnya. Contohnya banyak. Mereka kafir, mereka dimasukkan ke dalam neraka. Lalu oleh Allah dijawab, Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Katakanlah, ya sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian, pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. Tumma innakum ayyuhadzallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. La'akiluna min syajarin min zakum pasti akan memakan pohon zakum. Pohon zakum itu pohon neraka. Makanan di neraka. Yang mana kalau orang makan dari pohon zakum itu dia akan tersiksa. Bukan enak tapi menyiksa. Famali'una hal butun. Maka akan penuh perutmu dengan zakum itu sehingga kamu tambah tersiksa. Fasharibuna alihi minal hamim setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Subhanallah. Kalau kita sekarang ada kopi panas kita minum aja. Rasanya tenggorokan kita ini sakit. Bagaimana ini air panas 70 kali lipat panasnya air di dunia. Tenggorokannya rusak, ususnya putus semuanya. Fasyaribuna syurbal him. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Karena haus ya, walaupun panas diminum, diminum terus. Akhirnya itu tenggorokannya rusak, terbakar, ususnya itu putus semuanya. Hada nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Nah, itu contoh saja ya para pendengar setia Radio Dakwah Islamia. Memang sengaja saya bacakan semuanya karena ada faedahnya untuk memberikan kabar gembira, dan untuk memberikan peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan peringatan bagi orang-orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara tugas para Rasul yang keempat adalah Islahun nufus wa tazkiyatuhah. Memperbaiki jiwa dan mensucikan jiwa. Jiwa kita ini perlu diperbaiki. Karena kalau tidak diperbaiki maka jiwa itu akan terkotori. Allah maha pengasih, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Di antara bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya adalah Allah menghidupkan jiwa-jiwa hamba-hambanya dengan wahyunya. Allah memberikan penerangan kepada jiwa-jiwa itu dengan cahaya wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan As-Sunnah memberikan cahaya, menghidupkan jiwa kita, memperbaiki jiwa kita, dan mensucikan jiwa kita. Allah berfirman di dalam surat Ash-Shura ayat nomor ke-52. وَكَذَلِكَ auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina ya surat asy-syura ayat nomor ke-52 kata Allah Subhanahu wa taala dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh yaitu Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu namanya ruh. Karena Al-Qur'an itu adalah ruh menghidupkan. Kalau kita baca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an kita hidup. Jadi Al-Qur'an itu ruh. Karena itu orang yang tidak membaca dan tidak mengamalkan Al-Qur'an maka ibaratnya dia tidak ada ruhnya, ibaratnya dia mati. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruh yaitu Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Qur'an dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya. Jadi Al-Qur'an adalah nur cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami dan sungguh engkau wahai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi memperbaiki jiwa tazkiyatun nufus penting sekali. Di dalam surat Al-Baqarah juga Allah menerangkan bahwa misi para rasul adalah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Dari kegelapan, kekafiran, kesyirikan dan kebodohan menuju cahaya Islam dan kebenaran. Sebagaimana di dalam Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Demikian pula Allah memerintahkan para rasul untuk berdakwah seperti itu sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat nomor lima: Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minadh-dhulumati ilan nur. Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Nabi Musa berdakwah seraya mengatakan, "Keluarkan kaummu dari kegelapan menuju terang benderang." Jadi mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Kemudian juga para pendengar setia radio dakwah Islamia termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wahyu-wahyu Allah untuk memberikan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Jiwa kita ini perlu dibersihkan. Dibersihkan akidah kita dari yang kotor menuju yang bersih. Dibersihkan dari kesyirikan, dibersihkan dari kebodohan, dibersihkan dari berbagai macam kotorannya. Sifat-sifat sombong, iri, dengki, ucup takabur, atau apapun. Allah mengatakan tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat nomor 2.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 Lalu Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan jiwa mereka, membersihkan hati mereka, mensucikan dan memperbaikinya, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Al-Hikmah, yaitu As-Sunnah, padahal mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Jadi tazkiyatun nufus ini perlu. Karena itu di dalam surat surat Asy-Syams, surat Asy-Syams Allah itu ketika bersumpah dengan sumpah yang banyak, Allah hendak menjelaskan tentang pentingnya tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Kalau para pendengar mengkaji surat Asy-Syams ya, Surat ke-91. Di situ Allah banyak bersumpah. Yang mana kalau Allah bersumpah berarti Allah itu hendak menjelaskan sesuatu yang amat sangat penting. Ketika Allah banyak bersumpah, lalu intinya adalah Allah mengatakan wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha ma zakkaha wa qad khaba man dassaha. Demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka dia Allah mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Sungguh beruntung orang yang menyu menyucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi tergantung kepada kita. Allah telah menjelaskan ini jalan membersihkan jiwa, ini mengotori jiwa pilih mana. Tentu kita memilih tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa pensucian jiwa. Itu di antara misi yang dibawa oleh para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kelima, di antara tugas dan misi mereka adalah takwimul fikril munharif wal aqaidiz zaifah. Meluruskan pemikiran yang menyimpang dan akidah yang menyeleweng. Jadi meluruskan pemikiran yang menyimpang dan akidah yang menyeleweng. Manusia itu mula-mulanya berada di atas fitrah yang lurus, beribadah kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, lalu berkembang dan berkembang, terjadilah perselisihan, terjadilah perpecahan, lalu Allah mengutus para rasul untuk mengembalikan manusia kepada jalan yang lurus dan supaya mereka tidak tersesat. Hal ini difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 213 kana an-nasu ummatan wahidah faba'athallahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundirin. Mula-mula manusia adalah umat yang satu. Artinya mereka berada di atas kebenaran, tidak menyimpang, tidak menyeleweng. Lalu ketika terjadi penyelewengan dan penyimpangan, Allah mengutus para nabi untuk memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Jadi meluruskan. Kalau kita lihat masing-masing nabi, masing-masing rasul itu tergantung penyelewengan yang terjadi apa pada kaumnya. Tentu saja yang nomor satu adalah masalah tauhid, kemudian yang berikutnya adalah penyelewengan-penyelewengan yang ada pada mereka secara khusus. Di antaranya seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh ya, kaumnya itu menyembah berhala. Nabi Nuh mengingkari mereka menyembah berhala. Nabi Nuh mengajak mereka untuk lurus. Demikian pula Nabi Ibrahim, kaumnya itu sombong, dolim, lalim. Nabi Ibrahim berusaha meluruskan mereka. Demikian pula Nabi Soleh, kaumnya membuat kerusakan di muka bumi, mengikuti orang-orang yang membuat kerusakan. Lalu Nabi Soleh berdakwah mengingkari mereka. Demikian pula Nabi Lut, memerangi kaumnya yang melakukan penyelewengan seksual yaitu homoseksual menyebar di antara mereka diluruskan. Demikian pula Nabi Syuaib Nabi Shu'eb, kaumnya itu menyeleweng dalam hal timbangan dan takaran. Curang mereka. Diluruskan. Demikian pula seterusnya. Jadi meluruskan pemikiran yang menyimpang dan akidah yang menyeleweng. Ini penting sekali. Ini adalah tugas para nabi dan para rasul. Tentu saja merupakan tugas siapa saja yang mengikuti para nabi dan para rasul. Yaitu para ulama' Karena para ulama adalah pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi semua tugas dan misi para rasul ini adalah juga merupakan tugas dan misi para ulama. Kemudian yang keenam, tugas dan misi para rasul adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah, menegakkan argumentasi. Allah tidak mungkin menyiksa suatu kaum sebelum Allah menegakkan hujah kepada mereka. Di dalam surat An-Nisa ayat nomor 165 Allah berfirman, "Rusulam Mubashirina wa mundirin li'alla yakuna linnasi nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul Allah mengutus para rasul untuk memberikan kabar gembira dan peringatan supaya manusia itu tidak mempunyai alasan di hadapan Allah setelah pengutusan para rasul itu. Jadi nggak ada alasan. Dari diutus rasul, diturunkan kitab, diajak, diajak dan diajak. Ah, sekarang masalahnya mau atau nggak mau. Jadi ini iqamatul hujjah. Karena kalau belum ngirim Rasul, tentu saja mereka beralasan kami nggak tahu, kami nggak tahu. Nah sekarang sudah nggak ada kata-kata nggak tahu, kamu sudah tahu, kamu sudah diberitahu, tapi kamu tidak mau tahu. Kemudian di dalam surat Toha juga Allah menyinggung masalah ini. Surat Toha ayat nomor ke 134. Walau anna ahlaknahum bi'adabim min qablihi laqalu Rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nakhza Toha 134 Yaitu dan kalau mereka kami binasakan dengan suatu siksaan sebelumnya, yaitu sebelum Al-Quran itu diturunkan, tentulah mereka berkata, Ya Tuhan kami, mengapa tidak engkau utus seorang Rasul kepada kami, sehingga kami mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami menjadi hina dan rendah. Jadi kalau belum diutus Rasul lalu diadab, nanti mereka beralasan seperti itu. Tapi nggak ada alasan Allah telah mengutus semuanya. Sehingga para nabi dan para rasul menjadi saksi atas umatnya. Dan kebanyakan mereka itu menyesal setelah berada di dalam neraka, mereka menyesal. Sebagaimana di dalam surat Al-Muluk misalnya, surat Tabarok ya. Ini adalah surat yang kita dianjurkan membacanya tiap-tiap malam sebelum tidur yang mana fadilah membaca surat Al-Muluk ini banyak sekali di antaranya menyelamatkan kita dari azab kubur, eh, menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan kita ke dalam syurga. Di dalam surat Al-Muluk ayat 8 sampai ayat 11 Allah berfirman, "Takadu tamayyazu minal ghaiz, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir?" hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalam neraka. Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia? Mereka menjawab, Qalu bala, Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Ahli neraka menjawab, benar. Sungguh, seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar. Subhanallah. Jadi para rasul oleh mereka dilecehkan, dihinakan. dianggap sebagai orang yang tersesat. Lalu kata Allah berikutnya adalah وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير dan mereka ahli neraka itu berkata, Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala. Maka mereka ahli neraka itu mengakui dosanya. Tetapi jauhlah mereka dari rahmat Allah. Jauhlah penghuni neraka itu dari rahmat Allah. Mereka berada di dalam neraka yang menyala-nyala. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, di antara tugas dan misi para rasul adalah siasatul ummah, memimpin umat. Jadi para rasul, para nabi itu adalah pemimpin umat. Demikian pula pemimpin umat itu harus orang yang ngerti. Para ulama itu adalah pemimpin umat. Sebagaimana Allah mengatakan tentang para nabi di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 48, "Fahkum bainahum bima anzalallah." maka hendaklah kamu putuskan hukum di antara mereka itu dengan apa yang telah diturunkan Allah dengan memakai hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka pemimpin umat menetapkan hukum. Karena itu di dalam Islam tidak ada dipisahkan antara negara dengan agama nggak ada. Yang benar dalam Islam itu adalah negara itu adalah agama. Pemimpin negara adalah pemimpin agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pemimpin negara dan pemimpin agama para khalifah setelahnya Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Al-Khulafa Ar-Rasyidun, mereka adalah pemimpin negara sekaligus pemimpin agama. Kemudian juga di dalam surat Shad ayat nomor 26 tentang uh, firman Allah kepada Nabi Dawud, "Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum bainan nasi bil haqq." Hai Dawud, sungguh kami menjadikan kamu sebagai khalifah di muka bumi, maka tegakkan hukum di antara manusia itu dengan benar. Jadi Nabi adalah pemimpin, ngatur umat, ngatur umatnya. Pemimpin. Di dalam riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, Kanat Banu Israel tasusuhum al-anbiya kullama halaka nabiyun qama nabiyun. Bani Israel itu dahulu selalu dipimpin oleh para nabi. Tiap-tiap satu nabi wafat maka diganti dengan nabi yang lain. Jadi selalu ada ya. Jadi kalau sekarang sudah nggak ada nabi ya ulama. Ulama pemimpin umat. <clears throat> ulama tentu yang lurus, yang bisa dijadikan panutan. Dalam ilmunya, ketakwaannya, dan yang lainnya. Walaupun tentu tidak ada manusia yang sempurna. Sempurna tidak ada. Karena itu umat yang mengikuti para nabi dan para rasul mereka adalah umat yang sukses, umat yang berbahagia. Para nabi dan para rasul itu menjadi panutan, menjadi pemimpin baik dalam keadaan aman atau dalam peperangan. Mereka memutuskan perkara-perkara. Dan kalau kita mengikuti ajaran Nabi, maka kita akan dicintai Allah dan kita mendapatkan banyak kebaikan. Kul in kuntum fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Katakanlah jika kamu cinta Allah, ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti Allah cinta kepadamu dan mengampuni dosa-dosamu. Ali Imran 31. Ya. Saya kira mungkin cukup itu dulu. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat. Dulu sebenarnya sudah sempat disinggung materi ini tapi tidak selengkap yang baru saja disampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi bisa memberikan masukan yang positif untuk kita semuanya dan bermanfaat. Allahumma amin. Wassallallahu warahmatullahi ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. alamin. Demikian mitra pendengar setia Radio Dawah Islamiyah kajian kita bersama Al Ustaz Abdullah Al Hadrami di kesempatan hari ini 16 Syakban dan juga bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 2009 yang mengangkat materi tentang kisah kis, uh, eh, tugas yang diemban para rasul. Dan baik kami akan langsung masuk pada sesi tanya jawab. Kami akan menjawab pertanyaan yang bersesuaian dengan materi kita di kesempatan malam hari ini. Ya, Fadol silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, bagaimana cara kita agar selalu bisa membersihkan dan mensucikan jiwa? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi amma ba'd. Amin atas doa-doanya, semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai Anda dan semuanya. Bagaimana cara kita agar selalu bisa membersihkan dan menyucikan jiwa? Ya caranya tentu saja banyak. Di antara cara itu adalah kita membersihkan hati. Hati ini paling penting, hati adalah raja. Semua anggota tubuh itu adalah pasukannya, tentaranya, dan rakyatnya. Semuanya apa kata raja. Kalau rajanya baik, semuanya ikut baik. Kalau rajanya rusak, semuanya ikut rusak. Sebagaimana hal ini disinggung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits sahih. Ala wa inna fil jasad mutghah ida saluhat saluhal jasadu kullu, wa ida fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Ketahuilah bahwa di dalam tubuh itu ada sebuah gumpalan daging yang kalau dia baik, semuanya baik. Kalau dia rusak, semuanya rusak. Ketahuilah bahwa dia itu adalah hati. Jadi ini, jadi hati ini dilatih terus. Bagaimana supaya hati kita ini bersih, dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Ya, ya kotoran hati macam-macam, terutama adalah kesyirikan, penyimpangan, penyelewengan dibersihkan. Tentu dengan dengan mencari ilmu supaya kita tahu Kemudian juga termasuk pula adalah dibersihkan dengan membaca Al-Quran, dengan banyak berzikir, istighfar, sholat malam, dengan selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, selalu taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terus berupaya seperti itu. Itu penting. Menghadiri majlis ta'lim, kumpul dengan orang-orang soleh, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, dan yang lainnya. Itu Eh, supaya kita bisa selalu membersihkan jiwa dan menyucikan jiwa kita. Dan sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang terbaik, kesempatan yang terbaik untuk membersihkan jiwa. Ramadan 30 hari kita digembleng supaya jiwa kita bersih, supaya jiwa kita suci. Dan mudah-mudahan kita mampu Ramadan nanti benar-benar membersihkan jiwa kita dan mensucikan jiwa kita insyaallah Allahumma amin Pertanyaan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz yang dirahmati Allah Apakah kelak semua umat Islam pasti masuk surga? Apakah boleh membaca Al-Quran saja dan maknanya di lain hari? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Amin atas doanya Semoga rahmat Allah menyertai anda dan semuanya Umat Islam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mati di atas iman, yang mati dalam keadaan iman, pasti masuk surga. Pasti masuk ke dalam surga. Hanya saja mungkin ada yang mampir di neraka dahulu. Karena dosa-dosanya dicuci dulu di neraka, lalu kemudian pada akhirnya masuk ke dalam surga. Jadi setiap orang yang beriman itu masuk ke dalam surga nanti pada akhirnya. Kecuali kalau orang mati dalam keadaan kafir, musyrik, eh, itu enggak masuk surga tentu saja, kekal di neraka selama-lamanya. Sehingga ada istilah itu, istilah ya, kalau kita membaca kitab-kitab akidah, istilah itu al-jahannamiyun. Jahannamiyun maksudnya adalah orang-orang mantan penghuni neraka jahannam. Mereka adalah orang-orang beriman, tapi mereka punya dosa yang banyak. Lalu Allah dengan keadilannya menghukum mereka. Masuk neraka dulu, dibakar di neraka dulu. Setelah sekian lama dibakar di neraka, dikeluarkan dari neraka. Mereka seperti arang. Seperti arang. Lalu dimandikan di sungai kehidupan Nahrul Haya. Kemudian mereka tumbuh lagi menjadi manusia seutuhnya. Lalu kemudian lalu kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke dalam syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenai membaca Al-Quran saja dan maknanya lain hari boleh tidak apa-apa ya. Boleh itu tidak apa-apa. Iya. Silakan, Fadl. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz yang dirahmati Allah, jika saya membeli barang dengan cara ambil tunai dari kartu kredit, bagaimana hukumnya? Ribakah? Karena saat ambil tunai tersebut ada biaya administrasinya sebesar 2,5%. Alhamdulillah, jazakallah khair. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat Allah menyertai Anda dan semuanya. Ini perlu dikaji lagi ya, masalah kartu kredit ini karena kalau yang saya, yang saya tahu ya kartu kredit itu kalau kita melebihi batas waktu yang ditentukan maka kita terkena bunga. Terkena bunga. Nah, bunga itu adalah riba. Itu enggak boleh. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 2, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kamu tolong menolong. Jangan tolong menolong dalam dosa dan pelanggaran. Seperti itu ya. Tapi untuk perincian-perincian perlu dibahas dulu praktiknya seperti apa karena yang saya tahu kartu kredit itu kalau kita membayarnya itu melebihi batas waktu yang ditentukan, maka terkena bunga. Ya, terkena bunga dan itu bunga adalah riba. Ya, Fandal silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, bagaimana cara yang syar'i untuk menyadarkan seseorang yang terkena sihir sehingga lupa terhadap keluarga? Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga Allah juga melindungi Anda dan melindungi semuanya. E, mengenai cara pengobatan seperti itu, itu namanya adalah dengan ruqyah. Ruqyah syariah cara pengobatan dengan ruqyah syar'iyah. Jadi orang yang terkena sihir diobati dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an seperti itu ya. Ya, kemudian juga perlu diperiksakan secara medis, perlu ke dokter juga. Jadi digabungkan cara pengobatan ini antara medis dengan pengobatan uh, ruqyah syar'iyah. Insya Allah dengan diobati terus-menerus ya, mudah-mudahan nanti bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi ingat kembali kepada keluarganya. Ya, fadol. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz yang penuh rahmat, jika orang gemar berzina, pacaran, nanti azabnya seperti apa di neraka? Syukron dari Sukun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala menyertai Anda dan semuanya. Kalau orang berzina tentu hukumannya jelas sekali. Di antaranya di alam kubur itu hukumannya adalah dia dimasukkan ke dalam satu tungku. Tungku ya, tempat ya, tempat yang gede, eh, kemudian ada tutupnya itu kecil. Dimasukkan di sana lalu dibakar. Bakar bawahnya. Dia teriak-teriak, dia mau keluar. Ketika dia mau keluar, eh, apinya dipadamkan, dia masuk lagi. Kemudian setelah itu dibakar lagi, dia teriak-teriak mau keluar, dia mau keluar, kemudian apinya dipadamkan, dia masuk lagi. Terus sampai kiamat. Demikian pula di akhirat nanti hukumannya ya sangat dahsyat orang-orang yang berzina itu. Adapun orang yang pacaran, ya yang yang apa namanya bersentuhan dengan lawan jenis, bersentuhan tangan dengan lawan jenis sengaja. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yut'ana fi ra'si ahadikum bi mikhyatin min hadid khairun lahu min an yamassa imra'atan la tahillu lahu. Sekiranya kepala seorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh tangan daripada menyentuh perempuan yang tidak halal. Jadi artinya lebih baik kepalanya ditusuk dengan jarum dari besi. Jadi ya ditinggalkan saja supaya kita selamat. Paling enak itu adalah kita mengikuti ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kira mungkin itu aja dulu. Di sini ada beberapa pertanyaan tapi di luar materi yang tidak ada hubungannya dengan materi kita. Dan mudah-mudahan materi tadi itu bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا اللهم أمتنا على ملته اللهم احشرنا في زمرته اللهم وادخلنا في شفاعته اللهم اسقنا من حوضه اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اللهم اكتب ذلك لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين Ya Allah Puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu Curahkan salawat dan salammu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau lahir dan batin. Ya Allah, kumpulkan kami dalam kelompok beliau, Ya Allah. Wafatkan kami di atas agama beliau. Berilah kami hari kiamat nanti syafaat beliau. Berilah kami minum dari telaga beliau. Masukkan kami ke dalam syurga bersama-sama beliau, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, tulislah semua itu untuk kami, untuk ibu dan bapak kami, untuk muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup ataupun yang telah mati. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar engkau menutup umur kami dengan penutup umur yang baik dan kami berlindung kepadamu daripada kami mati dalam keadaan penutup umur yang buruk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.